Malah ada satu cerita lucu sekali. Ada satu perempuan kawin dengan suami namanya Abu Darda. Suami ini namanya Abu Darda. Kawin dengan satu perempuan. Sesudah kawin tahun pertama melahirkan anak perempuan. Itu Abu Darda kelihatan rada-rada lesu begitu dapat anak perempuan. Tapi istrinya ini supel. Mengatakan ya Abu Darda, Mudah-mudahan tahun depan kita melahirkan anak lagi. Iya, amin, amin. Tahu-tahu tahun depan melahirkan perempuan lagi. Itu suaminya rojo-rojo merasa ya gelisah sedikit. Tahun lagi melahirkan perempuan lagi. Sudah tiga. Itu laki-laki sudah merasa seperti sumpah. Kelihatan sekali. Dia bilang, ya Abu Darda ini kan takdir Tuhan. Kita tentu saja kepingin anak laki, tapi bagaimana Tuhan minta? Eh, Tuhan menentukan, dia yang memaringi, dia menentukan perempuan. Kita bisa berbuat apa? Oh iya iya sudah benar itu. Pas insya Allah tahun depan ini insya Allah laki. Tahun depan tahu-tahu kembar perempuan dua-dua. Jangkep lima. Akhirnya ini Abu Darda minggat. Keluar dari rumah, tidak muncul-muncul. Rupanya itu Abu Darda singitan di rumah tonggo-tonggo yang agak jauh sedikit dengan mengersulah halnya kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana hal saya ini ya Allah ini anak-anak perempuan semuanya lima sudah sudah saya takut takut takut akhirnya engkau kasih dua sekali sekaligus itu perempuan tanya perempuan-perempuan yang e, eh, nilai dia kawin e, dia beranak ini ditanya saya punya suami apa eh, lari keluar dari rumah karena saya ini doakan saya ini dapat barokah dari anak lima ini perempuan saya sudah ditinggal oleh suami saya oh suamimu di rumahnya Fulan sudah sekian hari tidak katanya dia sumpek nah, dapat berita kurang enak dia sumpek dia mau menyenangkan hatinya tahu-tahu itu perempuan menulis syair kepada suaminya itu tadi dikasihkan tangan satu orang Isinya itu syair sebagai berikut. Mali abid darda ila ya'tina wa huwa fil bait alladhi yalina غضبان أن لا نلد البنينا تالله ما ذلك في أيدينا وإنما nu'ta alladhi u'tina. Abu Darda menerima sepucuk surat tertutup, tersampul rapi. Dibuka oleh dia, dari mana ini surat ini? Dia bilang dari istrimu. Kok sudah tahu saya di sini? Dia bilang, cobalah bacaan apa isinya. Saya tidak tahu ini saya dititipi oleh istri saya untuk menyampaikan kepadamu. Dibaca syair itu menangis Abu Darda. Dia melompat bangun. Dia bilang, Wallahi ma dhalika fi aidina wa ma nu'tal ladhi u'tina. Betul. Dia bilang, artinya syair itu dalam bahasa Indonesia. Mengapa Abu Darda minggat dan ngambul? Apakah karena kami tidak bisa melahirkan atau belum melahirkan seorang putra? Nah, demi Allah, hal itu bukan di tangan kami. Dan juga, juga bukan di tangan kamu. Namun kami diberi oleh Allah apa-apa yang dia karuniai kepada kami. Dan dia kersakan kepada kami. Abu Darda melompat dia bilang sodagat, sodagat, sodagat kembali ke rumah dan selesai itu ngambung. Sudah-sudah, jadi ini terjadi pada zaman di mana orang masih warok, gak kuat. Sebenarnya hal itu sudah menjadi satu watak manusiawi, tetapi tidak boleh dijadikan suatu sandaran atau tidak ditemukan sandaran daripada syariat. Semuanya sama, tetapi wajib kita didik sebenar-benarnya. Saudara-saudara, dengan demikian, kalau tidak ada pertanyaan lagi, majian ini kita tutup dengan membaca Al-Fatihah untuk supaya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan seluruh negeri-negeri umat Islam di dunia dan menyelamatkan umat Islam dari gangguan dan ganyangan kaum Yahudi dan Nasrani dan kaum komunis dan menyelamatkan kita semua dan membereskan persoalan-persoalan kita di mana saja umat Muhammad SAW hidup. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.